Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salati Tarawih wal Witr. Yang mana kita masuk sekarang kepada sesi ke-27. Dan di sesi ke-27 ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sholat tarawih wal witr. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. قال المؤلف حفظه الله الباب الخامس على ركعات الوتر وكيفيته الوتر بركعة واحدة عن ابن عمر قال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر يوتر بها يوتر بها بواحدة رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم وعن أبي وعن أبي مجلس قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل رواه مسلم وعن أبي مجلس قال أن أبا موسى أن أبا موسى كان كان في كان بين المدينة كان بين مكة والمدينة كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين فقام فصلى ركعة أوتر أوتر أوتر بها فقرأ فيها بمئة بمئة آية من النساء ثم قال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأن أقرأ بما قرأ فيه بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يصلي على راحلته نحو المشرق فاذا اراد ان فاذا اراد ان يصلي مكتوبا نزل فاستقبل القبله رواه البخاري عن علي رضي الله عنه قال kami dulu sehatnya walakin Masalatikum masalatikum masalatikum maktuba walakin sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yaqulu yuhibbu dhikra wa yuhibbu ya'lamu Hasan Yawairi عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يذكر يحب الذكر اذكروا يا اهل القران فقال عربي فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لك ولا لاصحابك وفي روايه لست لست من اهلي لست من اهلي فحسن غيري عن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا يا اهل القران حسن غيري قال المعلم حفظه الله تعالى الباب الثاني شروط الوجوب شروط صلاة التعريف والوتر الأول شروط وجوب الصلاة شروط الأول الأول شروط شروط وجوب الإسلام قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وقال الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد استشهدت به ريح فيما في يوم عسف لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد وقال الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم او او نفقاتهم نفقاتهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله المؤلف رحمه الله تعالى الشق الثاني العامل البلوغ عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يشرب وعن الصغير حتى يقدر وعن المجنون حتى يعطي الأرض وعن ابن عباس رضي الله عنه قال بشر عمر بالمدينة قدمت فاستشار فيها الناس فأمر بها أن ترجم فمر بها فمر بها عمر بها علي بن طالب فقال ما حاجتي قال قالوا مجنونة قدمت فأمر بها عمر أن ترجم فقال أرجع بها ثم ثم قال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القدر قد رفع على ثلاثة عن المجنون حتى يعقل وعن وعن الصغير حتى يكبر وعن وعن وعن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ قال بلى قال فما بال هذه قال لا شيء قال فأرجع بها قال فأرجعها قال قال فأرجعها فقال قال فجعله يكبر حديث صحيح وقال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم الشرط الثاني والثالث العقل والبلوغ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah mudahkan pembangunan Masjid Imam Mukbil Dan memudahkan segala urusan dakwah Ustaz di dalam masyarakat. Amin Soal yang pertama Bolehkah saat kita baca kunun witir Diganti dengan yang lain Selain hadis Hasan bin Ali Bismillah Soal jawab tentang permasalahan salat witr dan juga salat tarawih pada kesempatan sekarang ini berhubungan dengan permasalahan doa kunutul witr yang telah kita berikan di pelajaran yang lalu dari Hasan Ibn Ali. Maka telah datang riwayat yang sahih dari Hasan Ibn Ali dari dua jalan. Pertama dari Abu Ishaq As-Sabi'i yang mana dia imam namun mudallis namun telah diikuti oleh Yunus anaknya Abu Ishaq As-Sabi'i maka keduanya meriwayatkan dari Buraid dari Abil Haurok dari Hasan Ibnu Ali yang kisahnya sama kemudian Nabi mengajari Hasan Ibnu Ali fi kunutil witr apa yang dibaca Allahumma dina ataupun Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima aqait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait pertanyaannya apakah doa kunut Twitter ini dibaca terus-menerus kemudian tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain, maka jawabnya diganti dengan lafaz yang lain maksudnya doa yang maksur dari nabi ataupun dari sahabat lain maka ini tidak apa-apa selama ada dalil baik dari sunnah ataupun dalil dari para sahabat yang tidak ada mukhalafah dengan asyarak lafat-lafatnya dan juga tidak mukhalafah dengan sunnah Nabi, maka yang rajih diperbolehkan. Maka kita katakan telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan bolehkah kita mengganti atau menambah lafaz kunutul witr. Maka telah terjadi ikhtilaf di dalam permasalahan ini kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan ada muziyadah ala hadis Al Hasan ibni Ali dan ini pendapat Ibnu Hazm. Dan pendapat Ibnu Hazm mempopulerkan siapa? Kelompok Daud Az-Zahiri. Maka ma'ruf kelompok Ibnu Hazm mereka mengambil zahir dari al-hadis ataupun zahir dari Al-Qur'an. Maka di sini disebutkan datang dari Hasan Ibnu Ali dengan lafaz Allahumma hdini ataupun Allahumma hdina man hadait wa afini ataupun wa afina man afait maka di sini kata Ibnu Hazm tidak boleh diganti karena ini lafaz ibadah. Maka ini pendapat Ibnu Hazm dan diikuti oleh Al-Ghazali dan Muhammad Ibnu Yahya dan Imam Al-Haramain. Adapun pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama yang mengatakan wala ba'sa bi tidak apa-apa ditambah dari lafaz ataupun bahkan diganti lafadznya sama sekali. Ini pendapat jumhur ulama. Maka selama doa itu maksur, maka berpendapat jumhur ulama kecuali Imam Malik mengatakan boleh. Kenapa dikatakan kecuali Imam Malik seperti masur dari khilaf yang dulu bahwa Imam Malik dari madhab arba'ah yang menafikan kunutul witr. Kata dia kunutul witr lafadznya yang rajah dari Su'bah, dari Bureid, dari Abul Hawra, dari Hasan Ibnu Ali tidak menyebutkan doa Allahumma hdina fiman hadait itu lafadz fi kunutul witr. Itu tidak ada. Maka berpendapat Imam Malik kunutul witr itu tidak ada. Maka kesimpulannya terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan bolehkah kita mengganti lafaz Allahumma hdina fiman hadait di hadis Ali ataupun menambahnya menyebutkan hadis Ali eh, hadis Hasan Ibnu Ali dan menambahnya boleh apa tidak maka dari dua pendapat yang kami sebutkan tadi mana yang rajih wallahu a'lam yang rajih pendapat jumhur dan pendapat jumhur ini seperti ucapan Imam Malik di saat ditanya tentang kunut yang mana padernya itu membaca ida sama unsyakot. berkata Imam Ahmad hadap qalil yu'jibuni an yazid maka lafad ini pendek saya menginginkan panjang maka di sini menandakan bahwa Imam Ahmad membolehkan untuk menambah dari lafad yang ada dan juga ditanya oleh ditanya Imam Ahmad dari ucapan Ibrahim, maka dikatakan ini adalah sedikit dan saya menginginkan perkara yang lebih banyak. Dan begitu pun Abu Hanifah. Di saat ditanya tentang permasalahan bolehkah menambah doa dari kunutil witr atau menggantinya, maka dikatakan qira'atu kunutil witr huwa mutlak ad maka boleh diganti karena dia adalah doa yang mutlak. Doa apa saja. Yang jelas tidak menyelisihi Al-Quran. Dan begitu Imam An-Nawawi dinukilkan oleh Imam Afwan. Kelompok Asyafi'i seperti dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu' As-Sahih Al-Mashhur alladhi kutiya bihil jumhur annahu la tata'ayan bal yahsulu bikulli du'a. Maka madhab yang rajah dari kelompok Imam Ash-Syafi'i adalah tidak mengkhususkan doa kunut dengan lapat Allah mahdi nabi man hadait tetapi bersifat mutlak yang penting dia adalah doa maka mana yang rajah? wallahu a'lam dari pertanyaan ini maka kami jawab yang rajah adalah ucapan jumhur karena mendekati kepada pendalilan Idan aina dalil yajuz an nubaddil doa al-qunut fi hadis Hasan Ibnu Ali Allahumma hdina fi man hadait diganti dengan apa? Hunaka al-adillah min fi'li sahabah. Maka telah datang periwayatan dari Umar Ibnu Khattab di saat Umar bin Khattab melaksanakan kunut, maka dia membaca Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa alafa baina qulubihim wa aslah data bainahum wansurhum ala aduwik wa aduwihim. Allahumma al'an kafarah ahlal kitab aladina yakdibuna risalak aw rusulak wa yuqatiluna awliya'ak Allahumma khalif baina kalimatihim Wazalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sa alladzi la tarudhu anil qaum al mujrimin. Kemudian dia membaca juga Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inuka wa nusni 'alaik wa la nukafiru wa nakla wa natruk man yufjirak bismillahirrahmanirrahim Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfar narju rahmatak wa nakhaf adabak ina adabaka bil kufari mulhikun. Maka asar ini datang dari Umar. Wahadal asar an Umar Gairah lafad ala dimashhur an Hasan ibni Ali. Allahumma hdina man hadait wa nafi man afait wa nafi man tawallait. Maka asar di sini dari Umar bagaimana keadaannya? Keadaannya asar ini adalah asar yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mungdir di dalam kitabnya al Ausar dan juga Abdul Razak Ibnu Hammam As-Sanani wal Baihaqi yang semuanya dari jalan Ibnu Jureid akhbarani apa annahu sami'a Ubaid ibni Umair ya'turu an Umar ibnu Khattab an Umar ibnu Khattab fil kunut bahwa dia dulu berkata seperti kami sebutkan tadi. Maka hadir ini asarnya sanadnya sahih. Semua rijalnya sifat atau ma'ruf Ibnu Abi Rabah imam. Ibnu Jureid, Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz imam Wahuna huna ya'ti tahdid. Haddasani. Dan dia mudallis. Telah menyebutkan dengan tahdid dan dia juga meskipun menyebutkan anak-anak tidak berpenyakit karena dia meriwayatkan dari apa Ibnu Abi Rabah dari gurunya yang paling banyak periwayatan maka meskipun datang dengan anak-anak pun la Maka asar ini asar yang sahih bahkan Imam Al-Baihaqi telah menghukuminya di dalam Sunan Al-Kubra sahihan mausulan. Bahwa asar ini dalam keadaan sahih dan bersambung. Maka asar Umar, di saat kita memeriksa, dia membaca doa kunut seperti disebutkan oleh rawi yang meriwayatkan bahwa anahu kana yaqulu fil kunut al-witr Berarti ini jelas bahwa lafadznya kunutul witr bukan kunut nazilah. Maka di sini sanadnya sahih kalau kita melihat kepada adilah di dalam asar ini sanadnya sahih dan perbuatan Umar juga seperti perbuatan Nabi. Selama tidak ada mukhalafah dengan sunnah Nabi. Kenapa? Karena di sana ada hadis. Fa'alaikum alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin abdu alaiha binawajid. Maka wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku. Dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Pegang teguhlah sunnah khulafa ar-rasyidin yakni Umar ini dengan gigi geraham mereka. Dengan gigi geraham kalian. Dan makna Arab gigit dengan Gigi geraham maknanya pegang dengan kuat sunnah Kulafa Ar-Rasidin dan Umar diantaranya dari Kulafa Ar-Rasidin. Maka di dalam asar yang sahih ini menjadi pendalilan bagi kita, boleh bagi kita untuk mengambil asar ini. Apalagi jelas bahwa doa ini di dalam kunutul witr. Kemudian datang dari Ubay ibnu Ka'ab sebagai dalil yang lain. Bahwa dulu Ubay bin Ka'ab membaca di dalam kunutul witr, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni 'alaik fala nukafiru wa nakhla wa natruku man yufjiru Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfadu wa nahfad nahsha adabak wa narju rahmatak Inna ada bil kufari mulhikun. Lafaz Ubay ibnu Ka'ab pun sama seperti potongan dari lapor Umar ibnu Khattab. Wa asar Ubay barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abi Razak dari jalan Sufyan ats An Ja'far ibnu Burqan, an Maimun ibnu Mihran, an Ubay ibnu Ka'ab. Faidan hada sanad isnaduhu sahih. Kullu rijalihi thiqat, Ja'far ibnu Burqan du'ifa riwayatuhu an Zuhri walakin riwayatuhu an Maimun ibnu Mihran sabitah. Maka di sini lihat Ja'far ibnu Burqan diriwayatkan jika dari Az-Zuhri dhaif. Wa huna an man an Maimun ibnu Mihran berarti periwayatannya sahih. Idan hadal asar dari Ubay ibnu Ka'ab sahih dan lafadznya sama seperti lafad Umar. Maka ini menandakan bahwa lafad dari doa witer ini adalah perkara yang ma'ruf. Di antara mereka. Allahumma kanak budu walaka nusalli wa nasjudu ilaih Dan juga Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni alaik. Dan juga ma'ruf Allahumma gfir lil muslimin wal mu'minat. Walil lil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat wa alafa baina qulubihim. Ini juga ma'ruf. Maka telah datang asar yang sahih dari Ubay ibn Ka'ab dan dari Umar ibn Khattab. Dan begitu pun datang dari Ibni Abbas. Anahu kana yaqulu fi kunutul witr. Dulu dia membaca di kunutul witr. Lakal ham mul'u samawati sab'a wa mul'i al-ardina sab'a wa mul'u ma bainahuma min syai'in ba'da ahli sana wal majdi ahakku ma qalal abd. Wa kullu nalak abdun la mani'un lima a'tait. Wala mu'tiya lima mana' wala yang fa'udal jadi mingkal jadu. Hadis ini pun hadis yang lafadznya ma'ruf seperti di adkar setelah salawat. Maka asar ini juga asar yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah dari jalan Waqi' an Harun Ibni Abi Ibrahim an Abdullah Ibni Ubaid Ibni Umair an Ibni Abbas karena yaqulu fi kunutil witr disebutkan dibaca di kunut al witr terhadap sanad rijaluhu thiqat Waqi' huwa man Ibnu Jarrah wa Harun Ibnu Abi Ibrahim huwa al-Barbari wa huwa thiqah maka dari sini kita mengetahui bahwa ketiga asar ini asar yang sahih dari asar sahabat terutama asar Umar Ibn Khattab mempunyai maziyah karena dia dari khulafa ar-rasyidin sesuai hadis alaikum alaikum sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin abdu alaiha binawajid maka kita kembali kepada soal soal tadi yang menanyakan kepada kita Assalamualaikum Ustaz Said, semoga Allah mudahkan pembangunan masjid, Imam Mukbil dan memudahkan segala urusan dakwah Ustaz di Damas Raya. Amin. Soal pertama, bolehkah saat kita baca punut Twitter diganti dengan lafaz yang lain selain hadis Hasan Ibnu Ali? Jawabnya na'am. Telah datang asar-asar yang sahih dari Umar, sanadnya sahih, dari Ubay Ibnu Ka'ab, sanadnya sahih dan lafaz Umar dengan Ubay Ibnu Ka'ab mendekati dan datang dari Ibnu Abbas juga dari sahabat yang sahih maka asar-asar sahabat ini menjadi pendalilan bagi kita bolehnya untuk menambah dan mengurangi dan mengganti dari lafad-lafad yang ada. Maka ini yang bisa kita berikan dari jawaban nomor satu. Masih ada jawaban yang, eh, masih ada soal yang lain silahkan. Masih ada waktu, baru 26 menit. Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah memudahkan pemaulan nasihat Imam Mukbil dan memudahkan segala urusan dalam Ustaz dan saya. Amin. Soal yang kedua, apa hukumnya memanjangkan dan menendangkan dan memantulkan ulul bikir sampai panjang mendekati 20 sampai 15 menit? Apakah itu dari sunnah? Barakallahu fiik Ustaz Said. Amin wa fiik Di bulan Ramadan ini banyak berdoa karena kalian berpuasa dan telah datang hadis dari dua sahabat dari Anas dan dari Abi Hurairah. Salasah la turad da'watuhum. Apa diantaranya? As-sa'im hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka hadis ini hadis yang sahih dari dua jalan. Maka perbanyaklah berdoa barakallahu fikum. Dan terbiasa lisan kalian dengan mendoakan sahabat-sahabat, teman kalian, apalagi dari doa ahli sunnah. Maka terbiasa untuk barakallahu fiq, barakallahu lak, jazakallahu khair. Itu perkara-perkara yang mudah di lisan. Tetapi banyak bermanfaat terutama mendoakan saudaranya. Dan bisa jadi doa yang terlantun dan dengan mudahnya itu justru memberikan hidayah kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kita doakan. Kepada penanya kita katakan barakallahu fiq, maka begitupun penanya memberikan doa-doa semoga Allah mudahkan dakwah, semoga Allah mudahkan masjid. Kita aminkan itu pun bisa menjadi sebab dimudahkannya perkara kita dan masjid kita dan sebagainya. Maka basahkan lisan kalian dengan doa-doa terutama di bulan Ramadan ini barakallahu fikum. Maka untuk permasalahan pertanyaan yang kedua yang mana intinya menanyakan tentang bagaimana dari beberapa imam yang mana terutama setelah masuk sepuluh terakhir dari Ramadan dan ini kami dapati di negeri Arab, di Yaman dan juga di Saudiyah, bahkan di Masjid Al-Haramain maka mereka membaca doa yang panjang dan lama. Dan sahih seperti disebutkan oleh penanya. Di antaranya sampai 15 menit. 20 menit. Padahal orang butuh kepada istirahat. Setelah panjang sholat. Ada yang madhab 11 rakaat, Ada yang 23 rakaat, Kemudian mendapatkan witir. Uh, senang di saat dibaca. ulhuwallahu ahadu. ahad. Allahu samad alhamdulillah witir selesai. Tidak. Setelah itu ruku kemudian bangun sami Allahu liman hamidah baca doa. Disebutkan hadis Hasan juga Allahumma dina fiman hadait. Kemudian setelah itu Allahumma Allahumma Allahumma panjang dan lama. Maka orang-orang yang hadir ya Allah tadi sudah syukur witer. Kulhuallahu ahad. Ternyata di atas dari witer yang baca kulhuwalahu ahad yang satu rakaat terakhir. Yang tadinya dipikirnya hanya dua menit dia sholat. Panjang jadi 15 sampai 20 menit. Bahkan dia berdiri setelah sami Allahu liman hamidah. Menunggu sampai imam ini berkeringat berdoa sampai melantunkan seperti syair. Doanya itu di didendangkan Allahumma Allahumma Allahumma seperti itu. Kemudian ada saja dibuatkan seperti pantun. Akhirnya il il il, akhirnya un un un, akhirnya af af af seperti itu. Maka ini adalah perkara yang benar ataupun tidak. Maka ketahuilah ya ibadah Allah. Disebutkan oleh para ulama terdahulu dan ulama di zaman sekarang seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, "Ina al-fad adkar tauqifiyah walaha khasa'is wa asrar la yadkhuluha al-qiyas." Fatajibul muhafadah ala lafad di waradat bihi. Maka berkata Ibnu Hajar bahwa permasalahan lafad-lafad zikir di dalam doa apalagi di dalam salat. Dia mempunyai perkara yang tauqifiyah, yang tidak boleh kita lancung padanya. Karena mempunyai kekhususan dan rahasia yang tidak bisa dikiaskan dengan ucapan manusia. Dan begitu pun berkata Al-Maziri bahwa dengan menjadikan lafad-lafad yang ada seperti tadi di lafad Hasan Ibnu Ali ataupun lafad Umar atau lafad Ubay ataupun lafad Ibnu Abbas, maka ini lebih baik dan lebih selamat. Adapun dengan memberikan lafad-lafad yang bebas, mutlak dari doa dibuat oleh dirinya, apalagi sebagian dari orang Arab mencintai syair. Maka dia melantunkan doa seperti membaca syair yang mana akhirannya seperti pantun, sama-sama mim, sama-sama nun, am-am, um-um, in-in, dan sebagainya, didoakan seperti itu. Maka di sini butuh kepada perhatian kepada beberapa perkara. Bagi mereka imam-imam yang ingin mendendangkan doa-doa dengan bebas dan diharapkan dari doa itu dipikirnya dia akan membuat orang menangis, ini mungkin tujuannya juga. Atau membuat dia jadi masyhur. Bahwa dia sangat fasih. Melampatkan doa-doa. Maka perlu diketahui. Jika para imam ingin mendendangkan lafad-lafad doa. Perlu diketahui dari beberapa perkara. Yang penting sekali. Perkara yang pertama. Tentang hukum doa dari ahkamu doa banyak. Di antaranya adamul tidak fid doa. Tidak boleh kita tidak lancung di saat berdoa. Karena apa? Allah berfirman, "Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Sungguhnya Allah itu tidak menginginkan orang-orang yang melampaui batas lancung. Lalu apa makna al-i'tida terutama di dalam doa? Makna al-i'tida adalah tajawazul had langsung melebihi dari batas keadaan. Dan Allah tadi menyebutkan tidak mencintai orang-orang yang lancung, yang keluar dari batas-batasnya. Lalu al tidak masuk juga di dalam doa. Oleh sebab itu telah ditafsirkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya di dalam ucapan Allah innahu la yuhibbul mu'tadin ai inna rabbakum la yuhib min min i'tida fatajawaz haddah alladhi haddal alladhi haddahu li ibadih fil i'tida fid du'a fi du'aihi wa mas'alatihi rabbih. Maknanya di dalam ayat ini Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan, yang melampaui batas. Dikatakan oleh Imam At-Tabari bahwa Allah tidak menginginkan orang-orang yang melampaui batas dari batasan yang Allah berikan kepada hambanya, bahkan di dalam doa dan permintaan kepadanya. Jadi dalam doa dan meminta kepada Allah pun ada batas-batasnya. Tidak mentang-mentang berdoa maka dia berlebihan dalam berdoa wa rafa'ahu sautahu fawqal had alladhi haddalahum fi du'aihim iyahu wa mas'alatahum wa fi ghairi dzalika minal umur. Kemudian juga seperti mengangkat suara di dalam berdoa dengan keras. Ini pun dari tidak mempunyai adab dan berlebihan. Dan adapun al-itidak fi doa anwa dan berlebihan melampaui batas dalam doa itu macam-macam. Di antaranya an yas'ala ghairallah aw yad'u ma'ahu ghairih. Seperti berdoa kepada selain Allah ini sudah jelas. Atau berdoa kepada Allah dan kepada yang selainnya seperti orang-orang musyrik ini pun jelas. Seperti orang-orang Yahud berkata berdoa kepada Allah dan kepada Uzair. Dan orang Nasoro berkata berdoa kepada Allah dan kepada Yesus Kristus anaknya, katanya. Maka ini tidak di dalam doa. Dan di antaranya an yaf'alahu ma la yajuz au ma la yalik bihi ka an yad'u bi atham au qati'ir raham maka juga tidak boleh mendoakan kaum muslimin apalagi kaum muslimin yang baik dan soleh seperti az-zaujah tad'u ila zaujiha Allahumma al'an zauji Allahumma mrad zauji Allahumma qta rizq zauji. Wahai Allah, laknatlah suamiku. Ya Allah, laknatlah dan kurangilah rizkinya. Dan jadikanlah dia orang yang sakit. Gula darahnya naik. Sukari irtifa. Wa dagat murtafe, Hatta hasal jaltah ya Rabb. Maka hada doa i'tida lillahi jalla wa'ala. Kenapa? Karena dia mendoakan kepada kaum muslimin dan kepada suaminya. Yang mana suaminya di dalam hadis lau ubiha an yasjuda rajul li rajul au al abd li abd la amartu azawjah an yasjuda li zawjiha. Jika sungguhnya manusia itu boleh sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan memerintahkan sua istri sujud kepada suaminya. Imra'ah tasjud li zawjiha. Walakin la yajuz. Walakin la yata'adda hatta yad'u alaih. Maka minal i'tida fi du'a ad-du'a ala ikhwanih wa hum minal muslimin bal hum minal awliya. Zawjuh zawjuha masalan da'i ilallah. wa zawjuha yasum wa zawjuha yusalli bilail wa zawjuha yaftah laha durus walinas durus fahada laukana laisa min awliya ilah, faman awliya ilah? hal awliya ilah haula asufiyah, haula al awliya ilah al awliya ilah as alladhi yu'bad fi qabrihi la al awliya ilah alladhi yattaqin Allah idan la tad'u ala azwajikum azwajikun wala ala yalikun, wala ala abaikun wala ala sairil muslimin khasatan haula min illah alladhi yakum bi taatillah bal yakum dakwah laisa lahu faqat law kana lahu hu bi nafsihi yusalli wa yasum walakin hada yakum dakwah linnas jami'an idan la tad'u ala azwajik bishar liana ja'a fil hadith. Wahadal hadis mutafakun alaih an Abi Hurairah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis kudsi. Kala Allah Ta'ala. Man adali waliyan lakad adantuhu bil harbi. Man adali waliyan lakad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyebabkan keburukan kepada waliku. Mendoakan keburukan kepada waliku. Dan mencelakakan waliku, menyakiti waliku Adiyah li auliyai kalau Allah Ta'ala man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi. Yad'uli rajulin soleh Allah yumridu yarje min jihatil amrad mungkin ilaiha. Wa yad'u biqat'i arham au biqat'i rizq farubama huwa mazala alal khair walakin alati tad'u tusiba bil faqr Waktu si babi al-ihtiyaj ila ada rajul. Fa min babil aula yad'u li zawjiha bi qat'i ar au bi marad fatati min al-ayyam tamrut tarji ilaiha wa hiya tahtaj ila musa'adah hadha rajul alladhi kanat hiya tad'u ilaih au alaih. Fa idan qala Rasulullah SAW qala Allah taala man adzali waliyan laqad tuh bil harbi Barang siapa yang mendolimi dari wali-waliku, maka Allah mengumandangkan peperangan dengan orang-orang yang memerangi walinya. Idza kana fusira hadhihi au haula awliya as-salihin. Kata Ibn Hanu Musalihin. La as-salihun khas haula ala difitarin. As-sufiyah. Idan madhabuna thani al Aulia, humul ladiyakum bi taatillah haula al-muttaqun. Laisa al-murad bil aulia aulia as-sufiyah kama fi Hadramut fitarim atba man al-Jufri au bin hafiz au min aulia as-syiah yatba dari ahlul bait kaidan al-i'tida fi du'a iktida bidu'a asyar khasatan lil muslimin wa min awliya illah. Wahunaka al iktida bidu'a muntasirah fi kathir min min jawami' asna kiam ramadhan kadzalik maka dari orang-orang yang melaksanakan iktida bidu'a berlebih-lebihan di dalam permasalahan doa mereka yang melaksanakan doa-doa di kunut witer di bulan Ramadan mubalaghah ba'dul a'immah fi asyah wa idharu an-nagamat wal khatr wa rafa wa yalhan wa tatrib wa tubanni fi du'ail kunut Allahumma Allahumma seperti itu sampai 15 menit atau dibikin menangis ya Allah ya anta rabbi ya Allah bergetar mimbar. Yabkun. Wa ya Rabbana anta bla bla bla. Alhasil. Hadi minal i'tida fi du'a alhasil. Fi hada zaman. Wa hada mamnu fi syariah. Allah yaqul fi kitabihil karim. Au fi suratil isra. Wala tajhar bi salatik. Ma makna wala tajhar bi salatik ay bi du'aik. qad fasarahu umul mu'minin wala tajhar bi salatik wala tukhafit biha ay unzilat fi du'a. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha di hadis yang muttafaqun alaih makna wala tajhar bi salatik wala tukhafit biha unzilat fi du'a. Maknanya janganlah kalian berteriak-teriak di dalam doa. Ini yang menjadi masalah jika dia berkesendirian di rumahnya, mau menangis, merintih-rintih, alhamdulillah, itu menandakan khasyatilah. Namun di sini dia merintih-rintih di depan manusia di masjid yang mungkin ada 100 200 kemudian dia disengaja Allahumma Allahumma Akhirnya menangis semua orang. Disengaja. Maka ini yang menjadi al iqtidak tajawazul had. Melebihkan dalam keadaan yang dipersilahkan oleh Allah dan Rasulnya. Malah, maka falahada Allah memerintahkan ibadahu man arada an yad'u bi ghairi siyah wa idhari an-nagamat wal khafd wa rafa wa tarhin wa tatrib Kama kala ta'ala, Udu'u rabbakum tadarru'a wa khufyata innahu la yuhibbul mu'tadin. Maka Allah tidak mencintai orang-orang yang mu'tadin, maka kalau berdoa tadarru'an wa khufyatan. Maka tadarru'an wa khufyatan dalam keadaan lirih dan dalam keadaan tidak usah teriak, Allah itu tidak tuli. Akan didengar oleh hambanya dimanapun berada. Maka asyah waraf isaud dukira batil lugatil arabiyah bi istilah at Asyiah Asyah waraf isaud likeya tibina gomah Di dalam doa fahada bi taklis Fakad qala Turtusi fil hawadith wal bidah di kitabnya Al Hawadith wal Bidah berkata At-Turtusi Innal imama malikan rahimahullahu ta'ala angkara taklis di doa. Wahuwa rauf usaut bihi. Maka Imam Malik dulu di saat Imam Malik di Masjid Nabawi. Di saat mendengar Imam di saat mendoakan kunut witir dengan mengangkat suara agar merintih. Kemudian orang pada menangis maka Imam Ahmad pun membencinya. Wa makna taklis ay rafu saud ma'asiyah maka ini dari perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama dalam keadaan keburukan di zaman sekarang. Dan begitupun Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir telah memberikan tambih. Tambih untuk para a'imah. agar mereka itu berhati-hati dalam berdoa. Dan begitu pun dari ulama al-mu'asirin. Banyak sekali yang mencela perbuatan seperti ini. Seperti Asyik Bakar Ibnu Zaid. Di dalam kitabnya Tashihud Du'a. Kalau Syekh Bakar Ibnu Zaid, Syekh Bakar Abu Zaid, Inna talhin wa tatrib wa wa taqaur wa tamtid fi ada idua mungkarun adim yunafi ad-dara'ah wal ibtihal wal ubudiyah wa da'iyah ila riya wal ijab wa takfir jam'il mu'jibin bihi maka dengan melaksanakan doa terutama doa kunut yang terlalu bebas keluar dari batas, dilagukan kemudian didendangkan, dan kemudian dipantunkan, dibikin pantun. Akhirnya in-in, akhirnya un-un, dan sebagainya. Maka ini mencegah dari ketaatan kepada Allah, kekhusuan, dan bahkan mendatangkan kepada ria wal ujub. Karena orang ini nanti akan ujub. Ana ja'al tunas buka al Ja'al tumi mi'atain nafar kulluhum yabkun bisababi. Al-ibrah laisa bimas'alatil buka. Al-ibrah bimas'alati al-khasyah lillah minal adillah laisa binagm. Bukan dari panjang pendek dan sebagainya. Dan ini yang dilakukan oleh para dai-dai di zaman sekarang. Di mana doa-doa mereka mengaturnya dengan suara yang tinggi dan turun membuat menjadi menangis. Dan ini faidah dulu waktu kita masih di Bandung, waktu masih di senior high school di SMA 1 Bandung dan juga pada saat itu kami membawa tokoh Daru Tauhid Aagim yang mana pada saat itu belum begitu terkenal kami yang mengajak dia ke Salman ITB dan juga ke SMA 1 maka dia mengajarkan doa dengan mikrofon dan di doanya itu tinggi dan direndahkan, ditinggikan, direndahkan terutama disebut di saat menyebut wahai Allah ampunilah doa dosa bapak dan ibu kami. Akhirnya pertama kita dengar menangis. Namun setelah itu kita mengikuti daurah-daurahnya dia dan bahkan yang tadinya anggota biasa sekarang menjadi panitia, kok kebal ya saya tidak menangis. Karena sudah biasa. Oh di sini nanti akan dinaikkan. Ya Allah, ampunilah dosa ibu kami. Ah, udah biasa mendengar akhirnya tidak menangis. Alhasil hakadamin min uslub da'i da'i yang terjauh dari sunnah maka dia bermain-main dengan mikrofonnya, menggunakan echo, dan juga dikurangi echo-nya, ditambah echo-nya agar bergaung, dan didekatkan mikrofonnya agar sedikit berdesis, dan treble-nya juga ecek-eceknya menjadi jernih, sehingga di saat suaranya juga lebih menggema, ini bukan membuat menangis karena khasyatillah. Tetapi ini adalah membuat permainan di dalam doa. Maka permasalahan seperti ini banyak dicela oleh para ulama. Dan dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita rujuk, Nabi itu dalam doa-doanya dia diberikan jawamiul kalim oleh Nabi eh, oleh Allah Jalla wa ala. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yustahabul jawami minat doa. Wayada umat siwadalik. Bahwa Nabi dulu di saat berdoa dia diberikan oleh Allah jawami ul kalim dan tidak ingin dengan lafadz lafadz doa yang panjang maka seperti di doa Hasan Ibnu Ali lihat, Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman tawalit Pendek-pendek. Namun di zaman di zaman sekarang datang dengan uslub nafi wal isbat. Seperti wala sakiman illa safaita wala dunuban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala karban illa nafasta terus seperti itu nafi wal isbat wala dinan illa sadat uh, eh, wala dainan illa sadatta wala aiban illa satarta wala wala wala ila kada wa kada seperti itu. Maka ini perkara yang akan panjang dan lama. Maka juga Nabi menghindari dari perkara tafsir. Seperti anwaul adab. Allahumma kasir. Ditafsir. Awalan Allahumma al-an al-kafarah. Allahumma al-an yahud wa nasara. Sumayati bitafsil adab. Apa tafsil adab? Allahumma kasir dulu'ahum. Wa kasir ru'usahum. Waqta aidiyahum. Wa arjulahum. Wa ayunahum. Ingat apa telinga. Wa, wa udunahum. Ingat apa? Ingat kaki. Wa arjulahum tadi sudah. Ingat punggung. Wa duhurahum. Ingat ginjal Wa kilyatahum Ingat paru-paru, wari'atahum, semua anggota badan disebut. Maka ada aidha laisa min al-jami' wal mani' fi du'a. Dan juga ukubah. Allahumma qtulhum hatta tarmilu nisa'ahum wa yatima atfalahum wa yatima banatahum wa yatima ahfadahum terus keluarga disebutkan anaknya, kakeknya, cucunya, wa akmamahum, wa akhwalahum, khala, wa ajdadahum, ajid minal ab, wa jid minal um, sebutkan sekalian. Hada aida laisa minas sunnah fi du'a. Al-khulasah, perkara, perkara seperti ini adalah perkara yang sangat dimungkari. Sehingga kita mohon kepada para imam umumnya dan khususnya di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i kita memberikan doa kunut yang ada ataupun boleh dengan asar Umar dan yang lainnya. Dan adapun dari fatwa para ulama di zaman sekarang pun banyak. Maka bisa kami nukilkan dari fatwa Syekh kami pertama Mukbil Al-Wadi'i telah ditanya di kitab Tuhfatul Mujib ala Al-Sinat al ala Al-Silati Al-Hadir wal Gharib di halaman di soal 116. Ya Syekh, ma hukmu doa fi salat tarawih? Doa yakni kunut yang panjang di salat tarawih. Al-jawab, amma doa fi salati kunut fi tarawih yakni fil witr kata tatwil fa bid'ah bid'ah bid'ah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam allamal Hasan an yaqul Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Wa kada yuhdatu fil haramain min dalika tatwil falaisa masru'an wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ditanya Syekh kami Mukbil tentang orang-orang imam-imam yang membaca doa kunut yang panjang dan lama. Maka dikatakan doa kunut di salat tarawih dan witir itu yang panjang bid'ah, bid'ah, bid'ah. Karena Nabi telah mengajarkan Allahumma hdina fiman hadait, doa-doa yang pendek maka ini terjadi di imam-imam Haromain yang mana mereka memanjangkan doa-doa mereka dan ini bukan dari syariat Islam. Maka cukuplah petunjuk sebaik-baiknya adalah petunjuk Nabi. Seperti tadi datang dari Hasan Ibnu Ali atau boleh dari Asar, Ubay Ibnu Ka'ab, Umar Ibnu Khattab, Ibnu Abbas, dan yang lainnya. Dan begitu pun Syekh Ibnu Baz ditanya tentang permasalahan ini di majmuk fatwanya tentang kunut Twitter yang panjang. Mada pala Syekh Ibn Baz? Fal afdal lil imam fi du'a wal kunut taharral kalimat al jami'ah wa adamu tatwil ala nas. Yaqra Allahumma hdina fi man hadait. Alladhi warada fi hadith al Hasan fil kunut. Wa yazidu ma'ahu ma yatayassar min ad-du'a atau minad dua atau min ad-da'awat at kama zada Umar wala yatakallaf wala yatul ala nas wala yusqi 'alaihim. Maka jika ingin menambah, tambah dengan riwayat yang tadi kita baca tadi dari Umar, maka Syekh pun menasehatkan, tambah dengan tambahan dari Umar. Dan jangan membuat takalluf, berlebih-lebihan. Dan memanjangkan kepada manusia yang membuat manusia menjadi bosan dan mungkin akan sholat bersamanya setelah itu pergi ke masjid yang lain. Karena terlalu panjang. Dan begitu pun dari fatwa Ibnul Utsaimin rahimahullah yang mana di soal jawab juga nomor 779 ditanyakan tentang imam yang membaca doa yang panjang di kunut Twitter dikatakan oleh Imam Ibnul Utsaimin wayam bagilil iman an la yatila ala nas wa alla yasukku 'alaihim. Maka agar imam-imam itu tidak panjang dan membuat manusia menjadi kelelahan, kecapean. Walihada dalam ja rajul yasku muadzan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatilu bihim fi salatil isya. Faqadiba Rasulullah sallallahu yaqul ayuhan nas inna minkum munafirin fa ayukum Amman nas fal yujiz. Wahada dalil ala annal imam yujib alaihi an yura'i hal man wara'ahu. Fala yasuku alaihim hatta bikira atis sholah. Maka di sini kata saya tidak pantas memanjangkan sampai membuat manusia dalam keadaan kelelahan. Maka lihatlah kepada hadis Muad. Hadis Muad ma'ruf di mana Muad membaca surat Al-Baqarah. Kemudian di rakaat yang kedua Al Imran. Maka ada yang mengadu kepada Nabi ya Rasulullah. Mu'ad mengimami kami. Diriwayat di pagi hari, diriwayat di Ba'dal Isya. Orang sudah sampai Ba'dal Isya. Dan di pagi hari orang butuh untuk keluar sebelum matahari terbit. Untuk mengairi persawahan ataupun kebun kurma mereka. Maka mengadu kepada Nabi. Dan Nabi marah dan mengatakan, Inna minkum munafirin. Wahai kaum muslimin, di antara kalian ada yang menyebabkan manusia lari dari agama Islam. Dan di riwayat yang lain lebih keras lagi, ya Mu'ad fattanun fattanun fattan. Kamu pembuat fitnah wahai Mu'ad. Afatanun anca. Apakah kamu pembuat fitnah? Seperti itu. Maka dari fatwa ulama al-mu'asirin juga telah menyebutkan tentang kesalahan seperti ini. Maka di sini kita cukup dengan memberikan doa-doa yang pendek karena semuanya ibadah. Doa panjang doa pendek, semuanya ibadah kepada Allah. Maka ibadahlah dengan perkara yang mudah karena di belakang antum ada manusia 200, 100 lebih yang mana mereka ingin juga cepat karena capek dan ada urusan. Ingin beli sesuatu di pasar nanti takut pasarnya tutup ataupun sekarang mendung, sebentar lagi turun hujan, maka ini asik berdendang dengan doa akhirnya membuat manusia menjadi tanfir. wanak naktafi ilahuna Cukup dengan hadis yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunafira. Yassiru wa la wa basyiru wa tunafiru. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.